Yahud di dalam ayat yang Allah celah karena alam taro ilal ladzina utu nasiban pertanyaan tidakkah kalian melihat namun makna yang diinginkan adalah ta'ajub dan pengingkaran aneh mereka itu diberi kitab ilmu namun justru beriman kepada sihir, kepada tohut, kepada selain Allah mereka ibadah, musyrik billah. Dan keduanya bertentangan antara ajaran kitab dengan sihir, perdukunan, atau segala yang diibadai selain Allah. Athaniyah Tafsiru ayatil ma'idah Penafsiran ayat al-ma'idah Dan telah lalu juga Qul hal unabbi'ukum bisyarrin min dhalika mathubatan indallah Man la'anahu Allah wa ghadiba alaih wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa abadat taghut Katakan Maukah aku kabarkan kepada kalian yang lebih jelek balasannya di sisi Allah dari semua itu? Yang dilaknat oleh Allah, dimurkai dan dijadikan dari mereka monyet dan babi dan penyembah tohut Telah lalu Abadat Tawud dua kiroah padanya. Abadat Tawuta atau abudat Tawuti. sebagai penyembah-penyembah tohut. Abudat Tawud tentunya mudhaf-mudhaf ilai. Abadat Tawud fi'il dan maf'ul. Asyahid dari hukuman atau celaan kepada Yahud pula ahlul kitab mereka itu penyembah-penyembah tauhid segala yang di karenanya seorang hamba melampaui batasnya. Baik itu bentuknya disembah, diibadai, dituhankan seperti berhala, kuburan, atau itu ditaati seperti penguasa, menghalalkan, mengharamkan yang menghalalkan yang Allah haramkan atau itu diikuti seperti ulama usu para ulama yang jelek nasallallahu alafiyah wassalamah tauhid dalam keadaan dia ridho tahu semua itu dan dia ridhoi Al-Thalitha tafsiru ayat al-Kahf. Tafsir surat Kahfi. Qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidhanna alaihim masjida. Orang-orang yang berkuasa, yakni pemerintahnya, penguasanya, mengatakan akan kami jadikan di kuburan mereka itu masjid atau tempat ibadah, tempat sesembahan. Karena ini fityah, amanu rabbihim, kisah tentang anak muda, surat kahfi ma'ruf. Al-Muhim, para penguasa yang ada di zaman itu, walabu ala amrihim, dan mereka berkuasa, punya kekuatan menjadikan masjid tempat ibadah di kuburan mereka dan itu celaan pengingkaran dari Allah terhadap perlakuan para penguasa ini Ar-rabi'a wa hiya ahammuha yang keempat dan ini yang terpenting Ma maknal iman bil jibti wa taghut. Makna iman terhadap jibti dan taghut. Karena ayat mencela Yahud, yu'minuna bil jibti wa taghut. Hal huwa i'tiqadul qalb? Apakah iman di sini adalah keyakinan kalbu? Au muwafaqatu ashabiha ma'a bughdiha wa ma'rifatu butlaniha ataukah sebatas menyamai orang-orangnya Yahud menserupai Yahud walaupun pada dasarnya di hatinya dia benci orang-orang Yahudi tahu itu semua yang ada pada Yahud batil. Tapi dia tiru, dia cocoki. Dia samai perilaku mereka. Amma imanul qalb wa'tiqaduhu i'tiqaduhu fahadha la syakka fi dukhulihi fil ayah. Kalau itu keyakinan kolbu, yakin, iman, maka jelas masuk di dalam ayat pada umat ini. Yu'minuna bil jibti wa Percaya, yakin bahwa sihir, tohut, para dukun punya kekuasaan tersendiri, punya pengaruh, kemampuan pada zatnya, Bukan dengan takdir dan kekuasaan Allah di luar semua itu. Mampu mencelakai, mampu ini itu. Dan itulah keyakinan Yahud. Jika sama seperti itu keyakinannya masuk sudah dalam ayat. Sama. Wa amma muwafaqatu ashabiha fil amal ma'a wa ma'rifati butlaniha Adapun menyamai mereka walaupun benci dan tahu itu batil, maka ini perlu dirinci dan dipilah-pilah. Kalau menyamai mereka, menserupai mereka, dengan dasar sebabnya karena tahu atau dia anggap bahwa itu benar. Karena mereka benar, karena Yahud benar, maka dia senang untuk menyerupai mereka. Maka kalau seperti itu kufur. Namun jika menyerupai mereka tapi dia nggak meyakini bahwa itu benar. Dia nggak menganggap mereka itu benar atau baik. Maka ini tidak sampai kufur. Itu pun dalam kondisi sangat bahaya. Karena akan menyeret dan menyeret dia sampai pada kekufuran. Makanya kata Syekhul Islam terkait hadis man tasyabbaha biqaum fahuwa minhum yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk dari kaum itu zahirnya kufur paling tidaknya minimalnya itu dosa besar yang sangat besar tasyabbaha biqaum. Makanya bukan perkara yang gampang. Bukan perkara yang ringan. Ketika seorang muslim menyerupai dan mencocoki kufar musyrikin. Walaupun dia tahu, ya anak ngerti memang batil memang. Mana yakin, anak tahu mereka itu kufar memang, nggak benar memang. Tapi tetap dia ikuti gaya dan ciri-ciri mereka. Tidak sampai kufur, namun sudah pada tingkatan yang sangat berbahaya. Karena diinginkan dalam syariat seorang muslim itu mulia dan jauh berbeda dengan musuh-musuhnya dari musyrikin dan kufar. Tidak menyamai mereka. Bahkan Yahudi sendiri mengerti. Sehingga mereka katakan, Mayuridu hadar rojul. Majik Nabi bi illa wa ja'ana Khalifunafi. Begitu kata mereka. Apa maunya orang ini? Yakni Rasulullah SAW. Gak ada kita lakukan sesuatu, gak ada kita ada pada kita sesuatu, kecuali dia datang pasti ngajari pengikutnya untuk nyalai kita. Yahudi faham bahwa itulah ajaran Rasulullah SAW selalu menyalai dan me membedakan pengikutnya mukminin dari ajaran Yahud semuanya dan Syekhul Islam eh, Ibn Taimiyah dalam Iqtidha Siratul Mustaqim memasukkan ini termasuk tuntutan siratal mustaqim, konsekuensi dari siratal mustaqim. Anak kitab beliau iqtidha siratil mustaqim fi mukhalafati ashabil jahim. Itu judulnya. Konsekuensi atau tuntutan dari siratal mustaqim dalam menyalahi menyelisihi ashabil jahim, para penghuni jahim neraka dari kufar, Yahud, Nasoro dan semuanya musyrik. Yang kemudian diringkas kitab beliau ini dan dirapikan oleh Syekhul Islam Al-Thani Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dalam karya beliau Masailul Jahiliyah Ma'ruf karya beliau Masail Jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallam ashabaha atau ahlaha permasalahan-permasalahan jahiliyah yang ditentang oleh Rasul diselisih oleh Rasul sallam dan ini mukhalafa ini beliau masukkan dalam permasalahan yang kedua setelah syirik nah Al-khamisah yang kelima qauluhum innal kuffar alladzina ya'rifuna kufrahum ahda sabilan minal mu'minin bahwa kufar yang tahu kekufuran mereka lebih mending ajarannya lebih mending lebih terarah dibanding mukminin. Artinya perkataan ini perkataan kufur ucapan semacam ini dan yang semakna dengannya kufur. Karena orang-orang kufar siapa yang menyangka mereka ajaran atau agamanya lebih baik daripada mukminin lebih mending dan dia banggakan itu maka ini kufur karena dengan itu nyata dia mengagungkan kekufuran di atas iman karena tentunya yang dibanggakan bukan orangnya, tapi yang mereka ada padanya ajarannya. Bukan personnya, orangnya ini fulan, Jones atau siapa namanya? Michael, Johannes atau siapa? Bukan fulan-fulannya ini. Tetapi yang dibanggakan yang ada pada mereka. Keyakinannya, ajarannya, bahasanya saja mungkin fulan atau orang-orang ini orang-orang kufar dengan itu dia lebih bangga lebih memuliakan, lebih mengagungkan, lebih senang, lebih cinta kekufuran daripada iman. Sebagian mereka naudzubillah bencinya sama muslimin ya mungkin karena di satu sisi sering terdolimi misalnya muamalah sama muslim dibawa lari uangnya misalnya ditipu atau apalah sakit hati dia ini itu nah. yang itu menurut dia nggak ada di kalangan kufar di negeri barat ada mereka amanat mereka begini begitu. Kebersihannya, ininya, itunya. Sampai-sampai sebagian mereka katakan mereka ini cuman urusannya syahadat tok sudah. Tinggal bilang la ilaha illallah sudah. Muslimin bahkan gak keduman surga nggak akan kebagian surga muslimin kalau mereka mau syahadat. Anak Islam yang benar ya ada di Eropa sana itu, kata mereka. Subhanallah, Islam kufrun sori, kekufuran yang nyata-nyata kepada Allah. Kedustaan terbesar yang Allah dustakan di dalam Quran solib salib yang disembah selain Allah diibadai ada di mereka dikatakan itu Islam beda kacamata seorang muwahhid ahli tauhid ahlul iman dengan ahlul jahil bagi muwahhid seperti yang Allah sebutkan wala abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum budak mukmin budak hamba dijual belikan tawanan tapi dia mukmin ada iman ada tauhid dalam dirinya Jauh lebih baik daripada musyrik. Walaupun si musyrik membuat kamu kagum. Karena ini dan itunya. Wala amatum mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Budak wanita mukminah kalaupun dia jelek, kalaupun dia hitam, kalaupun dia dan lain-lainnya penyakitan. Tapi mukminah, muwahhidah, bertauhid kepada Allah. Jauh lebih baik daripada seorang wanita musyrikah. Walaupun si musyrikah membuatmu kagum. Karena ini dan itunya. Apapun sudah. Bagi seorang muwahid, tauhid dan iman tolak ukur segalanya. Begitu ini rusak, nggak ada artinya sudah lainnya. Gugur bahkan. Lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Wala min minal khasirin. Bahkan Rasul pun disebut oleh Allah. Kalaupun kamu musyrik kepada Allah, gugur semua amalanmu. Seorang Nabi dan di akhirat kamu akan menjadi orang yang sangat merugi. Kif selain Rasul SAW. Makanya termasuk dari kekufuran dan itu penting dalam ayat nah, istimbat tajam dan jeli dari muallif termasuk dari kekufuran ucapan mereka bahwa kufar lebih baik, lebih mending, lebih bagus ajarannya daripada mukminin. Karena yang Allah sebutkan tentang mereka orang-orang Yahudi ini dan ulama-ulama Yahudi, haula'i ahda minalladzina amanu sabila. Ketika Ka'ab Ashraf la'anahullah dan dia pendeta atau ulama Yahudi besar. Ketika datang ke Mekah, orang-orang Quraisy tahu ini ulama besar Yahudi datang. Kumpul mereka semua, Abu Lahab, Abu Jahal dan yang lain-lainnya. Datang ke Kaabah, ini ulama masalahnya, ulama Yahudi ditanyakan kepadanya, menurut Anda, siapa sih yang lebih baik? Siapa yang lebih mending? Kami, musyrikin, Quraisy dengan ajaran leluhurnya yang kufur, musyrik, ataukah Muhammad dengan para sahabatnya, mukminin? Itu yang mereka jawab. Haulai ahda minalladzina amanu sabila. Kalian lebih baik ajaran kalian daripada Muhammad dan yang bersamanya sifat Yahud. Makanya termasuk kekufuran, pujian atau anggapan bahwa ajaran dan agama kufur lebih mending, lebih baik daripada kaum mukminin karena dengan itu dia mengagungkan kekufuran, bangga dibanding iman dan tauhid. Nah. Maka seorang mukmin akan lebih berhati-hati karena taruhannya adalah iman dia kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Perkara permasalahan yang keempat tadi eh, menyerupai musyrikin atau kufar mungkin ada ada baiknya kita tahu bahwa bukan termasuk dari tasyabuh bukan termasuk dari tasyabuh kepada musyrikin atau kufar bermuamalah dengan mereka duniawiyah bermuamalah dengan mereka dalam muamalah-muamalah duniawiyah jual beli atau yang semisalnya Rasulullah SAW yang paling tahu kekufuran Yahud dan dahsyatnya kebencian Yahudi kepada beliau sendiri, Islam dan muslimin, para sahabat. Bahkan dalam sirah ma'ruf beberapa kali upaya Yahudi membunuh Rasulullah SAW yang kemudian digagalkan oleh Allah. Ma'ruf. Bagaimana mereka yang termasuk meracuni Rasulullah SAW. Yahudi. Labid ibn al-Aqsam. Yang karenanya sampai kemudian Rasulullah SAW wafat alaihi salatu wassalam. Semuanya Yahudi. Agar tidak dikatakan sebagian hizbin beda Yahudi zaman itu dengan zaman sekarang. Itu omongan orang jahil nggak ngerti siroh. Apa bedanya Yahudi zaman itu dengan sekarang? Sama. Mereka juga berusaha bunuh Rasul. Dan meracuni terang-terangan. Lebih dari Al-Aqsam. Permusuhan mereka ma'ruf. Dan ayat turun di masa itu. Di masa Rasul. Walantardo angkal Yahud, walan Nasara hatta tetapi milatahum. Ya di zaman itu wala tajidahum ashadda adawatan lilladzina qalu yahud walladzina asyraku musyrik dan yahud paling musuh-musuhnya orang kepada mukminin ma'ruf toh tidak mencegah Rasul bermuamalah dengan mereka bahkan sampai Rasul wafat pun baju besinya masih tergadekan di tangan orang Yahudi Rasul ambil gandum sallallahu alaihi wasallam digadekan gaji baju besinya di mereka muamalah duniawiyah maka seruan dan ajakan boykot produk Yahudi, boykot produk kufar, musyrikin, Amerika, produk Israel, produk ini seruan orang-orang jahil. Enggak ada dalam Islam. Kalian lebih cemburu dari Rasulullah SAW. Kenapa Rasul nggak membaikot Yahudi? Bermuamalah-malah dengannya. Hmm. Anu, produk ini apa gitu disebut dari perusahaan ini Unilever atau apa sekian persennya dikirim untuk membiayai Israel senjata membunuh orang-orang muslim Palestina sekian persen untuk dari mana dia tahu semua ini Israel dengan bodohnya membocorkan kalaupun benar membocorkan eh, rahasia itu kepadanya kamu sendiri nggak ada orang tahu rahasia ekonomi rumah tangga kamu ada yang tahu penghasilanmu berapa sebulan. Kemudian pengeluaranmu untuk istrimu kamu kasih berapa. Ada yang bocor. Nggak ada yang tahu. Itu kamu pribadi wala pernah belajar intelijen, wala ngerti ini, wala ngerti itu. Ke suatu negara bisa bocor seperti itu. Satu. Kedua seperti tadi, kalaupun benar seandainya itu benar, sama seperti zaman Rasul SAW. Memang Yahudi di masa Rasul nggak memerangi Rasul. Uang yang dipakai, keuntungan yang digunakan bukan mereka gunakan untuk memerangi para sahabat berusaha membunuhnya. Sama, nggak ada beda. Yahud, Yahud dari masa dari masa dulu sampai kapanpun. Bahkan seruan memboikot mereka, produk mereka atau ini itu. Seperti Syekh Ubaid sebutkan, Hafidhullah wa'afa, kalau diteliti, ditelusuri asal muasalnya bermula dari ajaran Rafidhah Syiah Alayhim minallah mayastahikun. berasal dari mereka di mana dari kebodohan dan kesesatan mereka orang-orang Rafidah nggak mau dan benci serta menjauh dari angka 10 sehingga kalau di rumahnya misalnya nggak mau rumah 10 kali 10 nggak mau di rumahnya sampai ada 10 kamar misalnya Gali sumur nggak boleh kedalamannya 10 meter. Pokoknya 10, nggak boleh. Kenapa? Karena kata mereka ini angka sial. Karena 10 ini mubasyarun bil jannah. 10 sahabat yang dijamin di dikabar gembirakan surga bagi mereka. Terutama di depan mereka sendiri ada Abu Bakar, ada Umar. Maka sepuluh ini tidak boleh disamai. Nggak boleh. Dalam ajaran Rafidah, nggak boleh ada sepuluh dalam segalanya. Penyamaan dalam bidang apa, dalam masalah apa. Dari situ kemudian berkembang dan berkembang sampai mereka serukan eh, dakwah kepada pemboikotan produk atau yang semisalnya. Itu satu sisi. Sisi lain mereka nggak objektif, nggak jujur. Bagaimana kamu mau memboikot produk kufar, Yahud, musyrikin, kufar yang memerangi Islam kaum muslimin? Bagaimana kenyataannya? Orang-orang yang teriak-teriak seperti itu, Hizbiyin, Ikhwan Muslimin, dan semisalnya. Kamu lihat pegang handphone Android. Buatan mana? Cina. Cina komunis. Dan giat mendakwakan komunisnya. Semangat. Komunis mati-matian membenci dan memerangi Islam dan Muslimin. Kenapa nggak kalian boykot? Kok HP-nya dipakai, dibeli? Katanya boykot produk kufar musyrikin. Nah, laptopnya, pesawatnya, kamu ke sana kemari. Kamu tanya lah kamu umroh atau ke negara mana naik apa kamu? Naik pesawat ini, pesawat itu maskapai ini apa pesawatnya Boeing 747 misalnya. Buatan mana Boeing? Amerika sekian persen untuk Amerika digunakan memerangi kaum muslimin. Kamu membantu naik Boeing itu untuk memerangi kaum muslimin. Uang kamu kamu sisihkan untuk memerangi saudara-saudaramu. Jangan naik pesawat Boeing. Nggak akan bisa objektif. Walhasil begitulah orang kalau tidak terbimbing dengan ilmu. Ngawur dan tidak objektif. Semaunya sendiri giliran perkara lain nanti dia cari alasan ini itu wow, wow, wow. Nah. As-sadisah perkara yang keenam wahiyal maksud bitarjamah anna hadza la budda an yujada fi hadhihi ummah kama taqarrara fi hadis Abi Sa'id. Keenam dan itu yang penting bahwa semua ini pasti terjadi di umat ini. Karena babnya ini, sebagian umat ini akan menyembah berhala. Menyembah selain Allah. Terbukti Yahudi menyembah tauhid, jibet. Wa abadat Terbukti mereka umat-umat sebelum ini lanat takhidanna alaihim masjidah menjadikan kuburan orang soleh sebagai tempat ibadah Ashabul Kahfi. Di mana pendalilannya? Pendalilannya ketika Rasulullah sebutkan latat tabiunna sana namangkana qablakum. Kalian umat ini pasti akan mengikuti ajaran umat-umat sebelum kalian. Shibron bi shibrin, dira'an bi diraan. Semuanya termasuk ajaran mereka ini nyembah tohut, menjadikan kuburan orang soleh sebagai tempat ibadah umat-umat sebelum kalian kalian ikuti kalian tiru dan itu yang diinginkan dalam bab ayat-ayat ini sengaja dibawakan oleh muallif lima Muhammad bin Abdul Wahab untuk menjelaskan bahwa memang sebagian umat ini menyembah kepada selain Allah mengikuti langkah umat-umat yang sebelumnya seperti yang Rasulullah sebutkan hatta lau juhra dabbin tumu, kalaupun mereka masuk lubang dop, kalian akan ngikuti masuk ke sana disebutkan diperumpamakan oleh Rasul seperti itu kalaupun mereka masuk lubang dop padahal itu sulit berat karena dhab kecil lubangnya paling segini tapi seandainya mereka masuk di situ kalian pun akan ikuti kata Imam At-Tibi rahimahullah seringnya ma'ruf lubang dop itu karena liang dalam dop ini suka ngerong. Kayak kelinci gitu, dia gali terus ke dalam sebagai tempat tinggalnya. Dan di gurun-gurun pasir seperti itu. Maka di liang itu pula tempat persembunyian kala jengking berbisa. Misalnya, Alhamdulillah mematikan eh, mungkin ular, mungkin yang semisalnya. Walhasil liang itu juga dipakai persembunyian binatang-binatang berbisa. Yahud, Nasoro masuk ke situ. Rawan dan syarat dengan kecelakaan. Bahaya besar, banyak binatang-binatang berbisa yang mematikan bahkan tarantula atau apa, laba-laba itu. Walhasil yang berbahaya tahu itu bahaya, tahu itu mematikan, Yahudi mas Nasoro masuk situ, kalian juga ngikuti. Padahal kalian tahu itu berbahaya sangat. Bisa mencelakakan kalian. Bisa mematikan kalian bahkan. Bisa-bisa binatang ini cukup berbahaya. Padahal kalian tahu, tetap saja kalian ikuti. Hanya karena Yahudi dan Nasoro melakukannya. Artinya, perbuatan-perbuatan kufar, amalan-amalan Yahud, amalan Nasor, kalaupun itu berbahaya, mengancam iman kalian, merusak tauhid kalian, kalian tidak peduli, tetap kalian tiru. Atau makna yang kedua, kata at rahimahullah, dan At-Tibi bil munasabah, para ulama sebutkan, punya kelebihan dibanding para ulama lain, pintar rahimahullah memperpadukan dan mencari titik temu antara permisalan yang Rasul sebutkan dengan kenyataan yang ada seperti ini hadis ini. Kadang yang lain nggak sampai ke sana pemikirannya atau pemahamannya. Hati bijeli Kenapa Rasul sebutkan dalam hadisnya eh, hatta lau annahum salaku juhra dabbin la salaktumu atau la dakhaltumu. Kalaupun mereka masuk lubang dob kalian ikuti. Ini tadi satu. Yang kedua, lubang dob ma'ruf dan di Arab sana ma'ruf sering dimasuki ular dan ular pun termasuk binatang yang sening, senang dengan liang, lubang karena hangat di situ dia bertelur dan lain sebagainya. Bikin lubang ini susah, capek, berat, sidop ini. Gali terus dalam. Sudah capek-capek dia buat rumahnya, liangnya begitu dalam. Ular datang tinggal lenggang kangkung, masuk dan dop paling takut dengan ular, berbisa. Dia ancam, lari dopnya. Rumahnya dia tempati, dia pakai. Artinya, sampai setingkat itu kezoliman dilakukan oleh Yahudi Sampai setingkat itu kedoliman dilakukan oleh Nasoro juga kalian lakukan. Kedoliman yang nyata-nyata dan sangat dolim. Orang yang terdolim itu betul-betul sakit hati dan sedih dan mangkel luar biasa. Kok teganya? Kedoliman tentu bertingkat-tingkat kedoliman. Ada kedoliman yang luar biasa, keterlaluan dolimnya dilakukan oleh Yahud, dilakukan oleh Nasoro, kalian pun Muslim ngikuti, berbuat kedoliman yang sama. Sehingga orang Arab sampai mengatakan kedoliman kalau berlebihan, sampai melampaui batas, mereka katakan, Fulan hada adlam minal hayya ala dhab. Fulan ini kedolimannya lebih parah dibanding ular ini kepada dhab. Luar biasa dolimnya. Ular ini sudah sangat dolim. Udah bayangkan dengan susah payah gali perlu waktu berhari-hari. Gali lubang terus untuk rumahnya supaya nggak panas. Gurun pasir. Capek-capek dia bikin rumah, susah payah, ular tinggal datang ngusir dobnya. Dia tempati. Dan betapa banyak kedoliman yang melampaui batas Kedoliman yang luar biasa, nggak mikir sudah. Tega yang luar biasa teganya, raja tega. Yahud tega. Mau berbuat dolim seperti apa? Bahkan na'udzubillah kepada orang tuanya, kepada saudaranya. Tega melakukan kedoliman. Kalau itu ada pada mereka, diikuti oleh umat ini pula. Tega berbuat zalim kepada saudaranya, berbuat zalim kepada orang tuanya, kepada muslim. Dan itu poin terpenting permasalahan dalam bab ini kelanjutannya untuk pekan depan. Wallahu a'lam wa ala nabina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin.